السادسة عشرة باب الشفاعة Nah, nah ini berurutan seperti yang kita sebutkan kemarin dari dua ayat itu surat Saba ayat 22 dan 23 yang dikatakan oleh para ulama taqta uruqa syajarati syirk التي يتعلق بها المشركون memangkas akar-akar syajaratus syirk pohon kesyirikan yang dijadikan pegangan gantungan oleh orang-orang musyrikin. Allah berfirman dalam ayat ini, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u, panggil, seru, berdoalah kepada orang-orang yang yang kamu itu anggap sebagai sesembahan-sesembahan tandingan-tandingan min dunillah selain Allah segala sesuatu yang kamu sembah segala sesuatu yang kamu tuju dengan doa dengan peribadatan yaitu yang selain selain Allah para malaikat orang-orang saleh para anbiya nah orang-orang saleh dan yang selain mereka panggil mereka serulah berdoalah kepada mereka coba mereka itu semuanya kata Allah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Secara terpisah berdiri sendiri mereka itu tidak kuasa tidak memiliki tidak menguasai walaupun sebesar biji zarrah tidak memiliki kekuasaan apapun tidak memiliki ke nah tidak mempunyai kepemilikan di alam semesta ini walaupun sebesar biji zarah. Sebut siapa yang paling mulia yang kalian panggil dalam doa. Sebut yang paling yang paling agung yang membuat kalian tunduk selain Allah. Malaikatkah? Para anbiya, wali-wali yang kalian datangi kuburannya, yang kalian panggil dalam doa minta hajat, minta syafaat, minta barakah, ini keadaan mereka. La yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak Jibrilnya, tidak pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit dan di bumi. Kemudian kalau itu tidak yang berikutnya itu sudah yang berikutnya kalau mungkin mereka bukan pemilik dan ini jelas Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Termasuk Jibril, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, Allah katakan mereka tidak kuasa sama sekali. Sekarang yang kedua, mungkin kalian memanggil mereka, berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka, minta syafaat, minta barakah, karena mereka punya andil saham di dalam mengatur dalam mencipta alam semesta mungkin kalian menganggap bahwa Jibril punya andil dalam mengatur mencipta alam semesta mungkin kamu menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW yang kalian mintai syafaatnya yang kalian datangi kalian menghibah minta hajat kepada beliau kalian menganggap beliau punya andil dalam menciptakan alam semesta Allah pangkas Allah tutup wa ma lahum fihi ma min syirk tidak ada mereka di dalam keduanya persekutuan sedikit pun andil. Nah, bahkan Allah sudah pula Allah menyebutkan pula dalam ayat yang lain ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kaifa yukhlifu qaum walau apa syajju nabiyahum Nah, bagaimana mungkin beruntung suatu kaum yang melukai kepala nabi nabi mereka. Allah turun turunkan laisa laka minal amri syai. Mungkin yang ketiga. Yang ketiga kamu menganggap kamu panggil orang-orang yang yang segala sesuatu selain Allah itu kamu anggap mereka itu penolong-penolong Allah, pembantu-pembantu Allah dalam mengatur alam semesta, mengatur memelihara alam semesta itu pun dipangkas oleh Allah. Allah nyatakan wa malahu minhum min zahir dan Allah dan tidak ada baginya. Tidak ada untuk Allah itu minhum dari mereka satu penolong pun, satu pembantu pun. Yang Allah butuhkan bantu, bantuannya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Bahkan Allah dalam ayat yang mereka hafal semua. Ayat kursi. Mereka mengatakan Allah menyebutkan Wa ma lahum minhum min نعم Yani Allah menyatakan apa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim Aliyyul azim Allah tidak merasa susah merasa kesulitan memelihara keduanya Nah. Kemudian yang terakhir wala tanfa'u syafa'atu illa wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Nah, mungkin nah, seperti yang lalu kamu menganggap hmm, segala sesuatu yang selain Allah kamu tujukan peribadatan kepadanya karena menganggap mereka adalah makhluk-makhluk yang ditunjuk oleh Allah yang melaporkan kepada Allah memberitahukan kepada Allah hajat makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah penuhi. Itu pun ternyata Allah tutup juga Allah putuskan bahwa mereka tidak ada yang memberikan syafaat, memintakan syafaat kecuali dengan izin Allah, tidak dengan sesuka hati mereka. Di bawah aturan aturan Allah. Nah, nah ini. <clears throat> Baik. Nah, dalam bab ini kita akan membahas eh, tentang masalah syafaat. Qala rahimahullah wa qaulillahi azza wa jalla <clears throat> wa anzirin nas <clears throat> وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع dan peringatkanlah dengannya dengan Al-Quran orang-orang yang takut nanti akan dikumpulkan mereka kepada Rabb mereka laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka selain Allah seorang pelindung satu pelindung pun penolong pembela dan tidak pula syafi' yang memintakan syafaat untuk untuk mereka dinafikan syafa syafaat tidak tidak ada sama sekali untuk mereka nah ini kita akan bawakan nanti bahwa syafi' di sini adalah syafi' yang ditunjuk oleh yang diapa yang dinafikan adalah yang tidak diridhai oleh Allah. Wa qawlihi dan firman Allah Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Milik Allah, hanya milik Allah. Syafaat itu seluruhnya Syafaat itu seluruhnya hanya kepunyaan Allah, bukan kepunyaan Nabi Muhammad SAW. Bukan beliau pemiliknya. Tegas Allah menyebutkan di dalam surat dalam surat Al-Baqarah dalam ayat kursi. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah menyebutkan di dalam ayat-ayatnya ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang tidak bisa ditakwilkan kemana-mana. Bahwa segala sesuatu di alam ini hanyalah kepunyaan Allah. Hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan demikian. Lillahi ma'akhaz walahu ma'a'ta. Dan ini mereka paham dalam kaidah bahasa Arab. Nahu sesuatu yang mestinya letaknya di belakang diletakkan di depan menunjukkan adalah pembah, menunjukkan mana-mana pembatasan pengkhususan, peng ini, nah, pengistimewaan. Nah, jadi bahwa syafaat itu hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Bukan milik siapapun selain selain Allah. Dalam ayat yang terakhir surah Al-Baqarah yang diturunkan, yang diambil oleh Rasulullah, diterima oleh Rasulullah di atas lapis langit ketujuh ketika Mi'raj. Dua ayat sebelum akhir surat Al-Baqarah. Lillahi sebelumnya. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, hanya milik Allah. Jelas itu bukan milik Rasulullah SAW. Bukan milik Jibril, bukan milik milik aulia, bukan milik para habaib, para maulana. Nah, tapi milik milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Syafaat termasuk di dalamnya kejayaan, ya, izzah, ketakwaan, hidayah, taufik, itu semua milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah halangi siapa yang Allah kehendaki. Karena milik milik Allah. Hidayah, dolalah milik milik Allah. Allah letakkan dolalah itu kepada siapa yang dikehendaki dan kita berlindung kepada Allah dari kesesatan selalu memberikan petunjuk, kepada kita. Allah berikan hidayah itu kepada siapa yang Allah Allah kehendaki. Begitu juga dengan syafaat. Syafaat itu Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya untuk memintakan syafaat kepada Allah untuk menjadi syafi'. Karena memang syafaat itu milik milik Allah. Rasulullah pun menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'ana al-qasim wallahu mu'ti." Saya cuma membagikan. Sedangkan Allah yang memberi. Kenapa? Yang punya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad. Dalam ayat hadis tadi yang juga menunjukkan ketika apa? takziah itu. Lillahi ma akhad. Nah, milik Allah apa yang dia ambil. Kepunyaan Allah, hak Allah. Nah, karena punya Allah, Allah berhak untuk mengambil apa yang dia inginkan. Nah, dan dia berhak juga untuk memberi apa yang dia, karena dia yang punya, karena Allah yang punya. Allah beri siapa yang dia kehendaki, punya anak, nah, pasangan, ya, tempat tinggal, kedudukan, bahkan iman, takwa, hati yang lapang, pikiran yang jernih. Itu semua itu adalah milik Allah. Kecerdasan, ya, kepintaran, kefasihan itu milik milik Allah. Nah. Makanya ketika Al-Ashaj Abdul Qais datang bersama utusan Bani Abdul Qais. Nah, mereka terburu-buru langsung bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ashaj tenang. Ya, ganti pakaian safar dengan pakaian yang layak sebagai utusan untuk menghadap Nabi kita Muhammad SAW. Ya, artinya kenal tahu kedudukan beliau, ya. nah, misalnya sebagai manusia biasa beliau adalah ya, pemimpin. Nah, tentu tidak layak misalnya datang sebagai utusan kita dalam keadaan sahar, ya, dekil. apalagi ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Asyad Abdul Qais dengan tenang di kendaraannya salin ya, ganti baju rapi-rapi, baru kemudian menghadap Rasulullah. Dipuji oleh Rasulullah. Ya. Nah, sungguhnya pada dirimu ada dua perilaku yang dicintai oleh Allah. Khaslatan yuhibbuhum Allah. Dua perilaku yang dicintai oleh Allah. Ya Rasulullah ditanya oleh Asyad. Apakah ini yang saya buat-buat baru atau ini sudah dahulu sejak dari sananya Allah ciptakan ada pada saya. Itu perilaku yang sudah dari sananya, jibiliyah. Yang memang Allah letakkan pada seorang hamba di alam nah, sebelum dia dia lahir. Sudah dicetak dia memiliki sifat al-ana wal hilm. Tenang, perlahan-lahan, ya, hudu dan hilm cerdik, ya. santun. Helm itu menggunakan akal, tidak menggunakan nah, emosi, perasaan, ya atau nah, otot. Nah, ini helm. Sehingga dia walau karena orang-orang yang seperti ini memiliki helm ini isyarat sedikit saja itu sudah paham dia. Ya, al halim yakfihil isyarah kata mereka, patah orang Arab. Orang yang halim, orang yang cerdik, orang yang akalnya nalarnya jalan, itu cukup dengan isyarat dia paham. Oh ini maksudnya berubah ya. Dia maka mereka orang-orang yang tanggap melihat ya. ada perubahan atau apa. Nah, ini karunia dari dari Allah. Alhamdulillah yang telah menciptakan aku di atas dua perilaku yang dicintainya. Nah, karena itu milik milik Allah. Sehingga nah, kalau kita paham bahwa segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah, kita mendapatkannya yang baik tidak layak untuk berbangga. Nah, tidak layak untuk berbangga. Hatta mendapatkan hidayah. Hatta kita mendapatkan mampu kita beramal yang baik. Tidak bisa kita berbangga. Kenapa? Itu karunia Allah. Atau kita mau merasa bahwa kita memang layak. Itu memang Allah yang memberi. Bisa Allah cabut ketika kita menganggap diri pantas. Nah, ketika kita menganggap diri layak untuk menerimanya. Nah, itu murni karunia karunia Allah. Wa ma bikum min ni'matin Allah. Ya, apapun yang kamu rasakan dari nikmat itu semuanya adalah datang dari dari Allah. Nah, seperti itu juga syafaat ini seluruhnya adalah milik milik Allah, kepunyaan Allah. Dia berikan siapa yang dikehendaki. Nah, dari sini juga ketika kita memahami bahwa semua yang ada di alam ini adalah milik Allah, mudah. Kalau kita lihat nah kitab-kitab akidah yang para ulama nah yang disanggah oleh orang-orang ya cikal bakal atau nenek moyangnya orang-orang jil nah bahwa berarti Allah zalim membiarkan saya tersesat tidak memberi saya hidayah dijawab oleh mereka para ulama kita hidayah itu milik kamu atau milik Allah hidayah itu milik kamu atau milik Allah kalau milik kamu diambil oleh Allah jelas berarti Allah zalim ya kalau itu memang milik kamu tapi sekarang nah Nah, ya. hidayah itu milik siapa? Bahkan dirimu yang sekarang ini menantang seperti ini milik siapa? Milik Allah. Jadi, nah, kalau Allah ngambil punya dia sendiri, apa yang salah? Nah, nah, ya, nah, seperti itu juga kita. Kalau dicabut oleh Allah nikmat al-ilmu, bukan Allah zalim. Kalau Allah berikan kita nikmat ilmu, bukan Allah, bukan kita layak tapi memang itu karunia, karunia Allah. Maka tidak pantas untuk kita terlalu berbangga. Nah, selesai hafal Al-Quran, hadis, ya punya kemampuan nah, untuk ber, berbangga. Tidak layak. Nah, yang layak yang harus kita lakukan adalah mensyukuri nikmat tersebut, menggunakannya untuk semakin ta taat kepada kepada Allah. Nah. engkau lihi Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Nah, coba makhluk-makhluk orang-orang yang kamu datangi, para aulia, para habaib, akankah mereka meminta syafaat kepada Allah langsung tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah nafikan. Ini surat yang atau ayat yang mereka hafal semua. Nah, tidak ada yang memberikan memintakan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak langsung mintakan syafaat ketika kita manusia datang kepada beliau. Minta izin lebih dahulu. Nah, beliau datang menyungkur sujud di bawah arsh memuji Allah dengan pujian-pujian mahamid yang Allah berikan kepada beliau ketika itu dan tidak di, diberikan di dunia ini. Setelah itu Allah menyatakan irfa ra'sak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'sak. Qul tusma. Bicaralah. Didengar perkataanmu. Sal tu'ta. Mintalah pasti diberi permintaanmu. Wasfa tushaffa mintakan syafaat niscaya diterima syafaatmu baru Rasulullah ya, berdoa pada Allah untuk menyelesaikan urusan umatnya tidaklah tidak langsung datang kepada Adam Adam mengangkat tangan nggak berani datang kepada Nabi Nuh juga tidak berani datang kepada Nabi Ibrahim Khalil yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi kita Muhammad SAW tidak berani Datang kepada Nabi Musa juga tidak berani. Datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa mengalihkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Rasulullah yang datang kepada Allah. Nah, yang didatangi manusia, Rasulullah SAW tidak langsung sudah kalian bebas. Nah, ini syafaat saya buat kamu. Tidak. Tapi beliau memintakan syafaat kepada Allah. Belum itu sujud di bawah arsh. Lama baru kemudian beliau diperintahkan oleh Allah mengangkat kepalanya dan memintakan syafaat. Nah ini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang selain beliau. Nah, dari makhluk-makhluk manusia-manusia yang tidak jelas keadaannya yang didatangi orang dimintai syafaat. Nah. Qala wa qawlihi. Kemudian firman Allah wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha' wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit. Tidak berguna syafaat mereka. Malaikat berarti memintakan syafaat. syafaat. Para anbiya jelas memintakan syafaat. Nanti kemudian para syuhada memintakan syafaat. Orang-orang soleh atau ulama hmm, masih dalamnya. Nah, memintakan syafaat. Anak-anak bayi kaum muslimin yang mati dalam keadaan bayi atau masih belum balik itu juga memintakan syafaat. Nah, kepada siapa kita meminta? Nah, kepada pemiliknya yaitu Allah. Nah. kita minta syafaat itu kepada kepada Allah dengan jalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Qala rahimahullah, nah, dalam ayat ini Allah menyatakan, Allah menyatakan malaikat-malaikat pun tidak berguna syafaatnya. Dinafikan syafaat tersebut kecuali Nah, setelah Allah memberi izin, setelah Allah memberi izin itu pun untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan diridhai oleh oleh Allah. Isyarat. Nah, belum tentu semua orang dapat syafaat. Nah, Rasulullah memang menjanjikan. Ya, menjanjikan syafaat beliau itu nanti dimintakan oleh beliau untuk apa? Untuk ahlul kabair min ummati. Orang-orang yang melakukan dosa besar dan tidak sampai dosa besar itu melemparkan dia kepada keluar dari Islam, kepada kesyirikan. Nah, ya, itu beliau memintakan syafaat. Itu syafaat beliau di hari kiamat. Nah, dan nanti disebutkan ada beberapa jenis syafaat beliau. Itu ada syafaat uzma, ya syafaat di padang masyar ketika kita manusia datang kepada para ambia semuanya menyatakan tidak berani datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian beliau tidak langsung karena memang bukan milik beliau karena bukan milik beliau tapi milik Allah beliau minta kepada Allah isfa tu syafa kata Allah isfa tu syafa setelah nah beliau minta nah, itu izin dari Allah tidak langsung نعم قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال أبو العباس بن يعني شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية نفى الله أما سواه كل ما يتعلق به المشركون Allah menafikan dari segala sesuatu selain Allah menafikan hal-hal ini empat hal ini Empat hal ini yang dinafikan oleh Allah dari semua yang ada selain Allah. Mereka itu, nah, ya, dari semua yang di, disembah selain Allah. Kullama laku bihil musyrikun, yaitu segala sesuatu yang dijadikan gantungan, pegangan oleh kaum musyrikin di zaman beliau, di zaman sebelumnya, bahkan sampai kiamat. Karena ayatnya sah, sama. Kecuali kalau enam ayatnya Syiah, ya kitabnya Syiah, Qurannya Syiah enggak ada. Nah, Mungkin tidak ada yang seperti ini karena mereka juga mereka tidak percaya. Ya, nah, imam mereka yang makmum baik. Syekhul Islam menyatakan di dalam ayat dua ayat ini surat Saba ayat 22 23. Nah, tapi memang ayat-ayat Allah itu hanya berguna bagi orang-orang yang liman lahu qalbun aw al wa huwa syahid. Bagi orang yang masih punya hati. Bagi orang yang masih punya hati. Hatinya masih sehat. Hatinya masih hidup tentu. Itu akan berguna ayat-ayat tersebut. Nah, kalau hati itu sudah jadi hancur lebur, sudah jadi sarang syaitan, tidak akan bermanfaat. Pasti dicari tawilnya. Nah, padahal ayat ini muhkam, tidak ada lagi bisa mau ditarik kemana. Nah, ayat ini jelas. Nah, nah, mereka ini Allah di dalam ayat-ayat ini menafikan semua yang jadikan gantungan pegangan oleh kaum musyrikin dari segala sesuatu selain selain Allah. Baik itu para malaikatnya, nabi-nabinya, ataupun orang-orang soleh atau yang lain. Fanafa satu an yakuna li ghairihi mulkun Allah nafikan ya adanya kepemilikan bagi segala sesuatu selain Allah, adanya kekuasaan bagi segala sesuatu selain Allah. Adakah nah. di alam semesta ini selain Allah yang menguasai alam semesta? Nah, ya, nah, tidak, tidak ada. Nah. Yang kedua, auqistun minhu atau punya bagian, andil. Ikut saham dalam kerajaan di alam semesta ini. Nah. Atau aunan lillah, mereka itu sebagai pembantu bagi Allah. Nah, tiga Apakah mereka punya ya Allah nafikan dari mereka itu kepemilikan, kerajaan, kekuasaan, berdiri sendiri. Ah, berarti ada di alam ini selain Allah yang menguasai alam semesta. Mungkin? Mungkin itu? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Di alam semesta ini ada dua pemilik, ada dua penguasa, ada dua pemimpin, ada dua pencipta. Nah. Ya. Allah pun menyebutkan. Nah, ya. Nah. Kalau adalah sejenis sesembahan selain Allah, ada yang mencipta selain Allah yang menguasai, la dhahaba kullu ilahin bima bima khalaq. Wala ala ba'dhum mana ala ba'd. Nah. Masing-masing akan menam apa namanya membawa ciptaan masing-masing makhluk yang mereka ciptakan akan dibawa pergi. Ah, ini satu menghendaki untuk menjadikan malam seterusnya, yang satu siang seterusnya. Nah, ya, nah. Baik. Aukisun atau ikut bareng sama-sama dengan Allah mengatur alam semesta. Ada? Tidak ada. Nah, dinasikan oleh Allah. Yang ketiga, atau mereka itu pembantu Allah Allah yang mengatur, tapi mereka menolong Allah, membantu. Nah, itu semua dinafikan oleh Allah walam yabqa illa syafa'ah kata beliau. Tinggal yang tersisa adalah syafaat. Syafaat itu ya kalau orang sekarang menganggap nah jeleknya mereka itu dituduh kuburi musyrikin tidak mau. Dituduh nah, tapi menuduh ahlu sunnah ahlu tauhid musyabbihah, karena menetapkan Allah punya sifat. Nah, padahal ahlu sunnah meyakini bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Nah, sementara mereka menyerupakan Allahnya, bukan hanya segera sifatnya, bahkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka serupakan Allah itu dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Mereka menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan para penguasa, para pejabat di kalangan manusia. Para pejabat itu punya ajudan. Iya, punya tim ses, punya tim sukses. Nah, yang menyampaikan, ya, punya aparat-aparat yang menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, datang kepada penguasa untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Ini yang mereka serupakan Allah dengan itu. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Nah, nah maka ketika mereka menyampaikan seperti itu Allah menafikan pula walatan fa'u syafa'atu. Nah, wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah fabayyana annaha Allah jelaskan pula dalam ayat itu bahwa syafaat itu annaha la tanfa'u tidak bermanfaat illa liman adzinalahur rabb kecuali untuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah kama qala sebagaimana Allah berfirman wala yasfa'una illa liman irtadha dan mereka tidak memberikan syafaat. Siapa di sini? Para malaikat tidak memintakan syafaat. Nah, ya. Mereka tidak memintakan syafaat kecuali untuk orang-orang yang diridhoi oleh oleh Allah. Lalu siapa yang diridhoi oleh Allah? Orang-orang yang diridhoi oleh Allah adalah orang-orang yang bertauhid. Nah, orang-orang yang bertauhid. Qala fa hadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Nah, syafaat-syafaat ini yang diyakini oleh kaum musyrikin itulah yang dinafikan pada hari kiamat nanti. Syafaat yang mereka inginkan dari tokoh-tokoh mereka, orang-orang yang mereka datangi kuburannya, yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka usap-usap dinding-dinding kuburan mereka, kuburannya, mengharapkan syafaatnya, disebut-sebut dalam doanya, itu dinafikan oleh Allah di hari kiamat ya dinafikan pada hari kiamat nanti kama nafahal Quran sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran nah syafaat yang diinginkan oleh kaum musyrikin apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin nah mereka menyembah berhala-berhala tersebut bukan mengakui karena bukan karena mengakui berhala-berhala itu yang mencipta tapi mereka menyembah berhala-berhala tersebut mereka anggap itu sebagai lambang dari orang-orang soleh yang akan menghantarkan mereka ke dekat Allah sedekat-dekatnya. Yang akan menjadi meminta, yang akan menjadi syafi' buat mereka di sisi di sisi Allah. Ini yang mereka anggap. Sama seperti kaum musyrikin yang sekarang ini menyembah menyembah kuburan para wali, para nabi. Nah, menyebut-nyebut nama malaikat. Nah, orang-orang soleh yang lainnya. Dengan harapan Nah, mereka akan memintakan syafaat membagi syafaat untuk untuk dirinya. Allah sudah nafikan. Ini yang dinafikan oleh Allah ya di nah, dalam al dalam Al-Qur'an. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan annahu ya'ti bahwa beliau datang fayas juduli rabbihi lalu sujud kepada Rabbnya wa yahmaduhu dan memuji Allah la yabda'u bisyafa'ah dalam hadis Anas ya dalam kisah di padang padang masyar ketika manusia datang kepada Adam bapak manusia kemudian datang kepada Nuh Abnam Abu Bashar Sani nah, bapak manusia yang kedua awalur rusul kemudian Nabi Nuh tidak juga berani datang kepada Nabi Ibrahim Khalilullah sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW Nabi Muhammad la yabda'u bisyafaati awalan tidak memulai memintakan syafaat lebih dahulu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Nah, beliau sujud kepada Allah, memuji-muji Allah. Yang dari sini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas yang 99. Ada nama-nama lain yang itu nanti ya disebutkan dalam riwayat yang sekarang ada di nah, dan juga nanti baru dibukakan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di padang masyar. Setelah beliau sujud memuji-muji Allah, summa yuqal, kemudian dikatakan lahu sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, irfa ra'sak wa qul tusma. Wasal tu'ta, wasfa tusyaffa. Nah, angkat kepala dari sujud, bangkitlah. Kemudian bicaralah, didengar perkataanmu. Wasal tu'ta, mintalah, diberi permintaanmu. Wasfa tusyaffa, mintakan syafaat, diterima syafaatmu. Nah, wakala Abu Hurairah, Abu Hurairah juga mengatakan, nah ini menjadi dalil bahwa ya, kata beliau bertanya pada Rasulullah SAW, man as'adun nas bi syafaatika? Siapakah orang yang paling bahagia, paling beruntung mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari lubuk hatinya. Jujur dan ikhlas lurus. Betul-betul ya mengucapkan itu dari dari dalam hati kecilnya. Yakin. Orang yang seperti ini dia akan yakin bahwa memang tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk dia taati selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk dia cintai selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk dia takuti selain Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat berserah diri kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang di tempat berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang dituju dengan doa kecuali hanya Allah. Tidak ada yang dimintai syafaat kecuali Allah dan seterusnya. Ini mereka yang betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kalau betul-betul dia mengucapkan itu dari hatinya, sangat-sangat kecil untuk dia jatuh ke dalam maksiat apalagi kebidahan. Nah, apalagi ke bid'ah, lebih-lebih kesyirikan. Nah, dosa yang paling paling besar. Qala rahimahullah fatilka syafa'ah li ahli ikhlas masih ucapan Syekhul Islam. Syafaat itu. Itu jadi syafaat itu yang disediakan oleh Allah. Nah, nanti di akhirat yang diizinkan Rasulullah mintakan syafaat itu adalah li ahli ikhlas bi idznillah. Adalah untuk orang-orang yang memiliki keikhlasan Orang-orang yang bertau, bertauhid, yang murni tauhidnya. Tidak mencampur adukkan peribadatannya, peribadatan kepada Allah dengan beribadah kepada sesuatu yang lain. Tidak minta syafaat kepada selain Allah. Tidak bertawakal kepada selain Allah. Tidak nah, minta istighasa, tidak istighasa kepada selain Allah. Dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu. Wala takunu liman asyraka billah dan syafaat itu bukan untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang yang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada habaib, minta syafaat habaib. Nah, minta syafaat Rasulullah karena bukan beliau bro, pemiliknya. Qul lillahi syafa'atu jamia. Nah, milik milik Allah. Semua yang di langit hatta Nabi kita Muhammad SAW adalah milik milik Allah diatur oleh Allah. Wa hakikatuhu dan hakikat dari syafaat itu adalah annallaha subhanahu huwal ladzi yatafaddalu ala ahli ikhlas Yani bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang melebihkan memberi karunia kepada orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid. Fayaghfiru lahum Allah Allah memberi ampunan untuk mereka biwasitati doa iman udina lahu an yashfa dengan perantaraan doa orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memintakan syafaat. Nah, liukrimahu untuk Allah muliakan. Siapa yang memintakan syafaat ini? Allah memuliakan dia. Wayana lal makam al mahmud supaya yang memintakan syafaat ini mendapatkan mendapatkan makaman mahmuda tempat yang terpuji kedudukan yang sangat terpuji yang diincar oleh seluruh makhluk dari awalin wal akhirin dan Nabi kita Muhammad SAW berharap beliaulah yang mendapatkannya beliaulah yang mendapatkan tempat itu dan cuma itu cuma satu makaman mahmud yang disediakan oleh Allah itu hanya sah untuk satu orang nah dan itu untuk Nabi Nabi kita maka dianjurkan setiap dia mendengarkan adzan dia ikuti dan dia jawab dan dia berdoa setelah itu Allahumma Nam rabb hadid da'wati tammah dan seterusnya. Ati Muhammad dan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'attah. Halat lahu asy-syafa'ati kata Rasulullah. Nah, kita berharap, berharap. Bukan semata-mata sekedar doa itu saja, tapi betul-betul bertauhid kepada Allah. Nah, itu yang paling utama, paling utama. Nah, kalau tidak ada syafaat dari tidak Allah tidak mengizinkan nah mendapatkan syafaat artinya Allah tidak mengizinkan beliau ataupun orang-orang yang memintakan syafaat kepada Allah tidak diberi izin nah kemana nah, siap-siap nah, di tempat yang nah ya panasnya lebih dari 70 kali lipat dari panas api api dunia nah di neraka nah kita berharap Allah memberikan rahmat Qala fa syafa'atul lati nafaha Allah Quran maka nafiha syirkun. Jadi syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an itu adalah yang di dalamnya ada kesyirikan. Bagaimana bentuk kesyirikan itu? Dia minta kepada bukan pemiliknya. Ya, dia minta bukan kepada pemiliknya. Nah, bukan kepada Allah. Nah, bukan kepada Allah. Ingat, itu diantaranya. Walihada asbata syafaat biizni fi mawadhi'. Oleh karena itu Allah mengisbatkan syafaat itu dengan izinnya di dalam beberapa tempat. suara ayat kursi, ya, surat Toha, surat Al-Anbiya, kemudian surat An-Najm. Waqad qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa syafaat itu tidak berlaku kecuali untuk ahli tauhid dan orang-orang yang memiliki keikhlasan. Dalam hadis hadis Abu Hurairah tadi. Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah? Siapa orang yang paling bahagia menerima syafaatmu ya Rasulullah? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kalau betul-betul dia ucapkan betul-betul dari lubuk hatinya, hampir-hampir ya, sangat-sangat sulit untuk dia jatuh ke dalam maksiat, apalagi kebidahan, apalagi kesyirikan. Nah, intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, hukum ini, baik. Nah, itu yang terkait dengan syafaat. Jadi semua urut-urutannya itu di mangkas. Nah, orang-orang yang sekarang ini datang kepada nah itu tadi mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, namanya para pejabat, para nah, pembesar, para pemimpin, ya mungkin raja atau yang semacam begitu, nah, butuh ajudan kita ingin datang mengapa namanya rakyat mau butuh apa namanya hajat kepada penguasanya pemimpinnya nah, lewat ajudan itu tadi nah mereka menyamakan Allah itu dengan para raja para pembesar butuh ajudan butuh wasitah nah ya butuh perantah perantara padahal Allah tidak membutuhkan itu semua. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada alam ini. Nah, karena sang karena salah paham tentang Allah, tidak kenal kepada Allah, jadi mereka jatuh ke dalam keadaan yang lebih parah. Sementara kalau mereka mengikuti jalur bagaimana memahami agama ini sebagaimana pemahaman salafus saleh, mereka telah selamat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu bab yang kita bisa baca pada kesempatan ini insyaallah keterangan Syekh Sa'di besok kita lanjutkan. Nah.